إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد لله para bapak dan para saudara sekalian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di antara kita di antara kaum muslimin predikat yang sangat mulia aset yang sangat mahal yang tidak akan bisa ditukar dengan apapun dari perkara dunia yang kita miliki. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat berharap syafaat beliau ketika kelak di hari kiamat di saat seluruh manusia mereka mengharapkan syafaat dari itu hari yang sangat dahsyat dan sangat sulit dan sungguh syafaat beliau sangat kita harapkan dengan cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan cara kita berusaha untuk menghidupkan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut beliau yang dikatakan oleh Rasul dengan kalimat anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Sehingga kalimat ini benar-benar membuat seorang sahabat Anas bin Malik beliau mengungkapkan dengan ungkapan Ma farihna ba'dal islami farhan asyaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada kegembiraan yang aku rasakan semenjak masuk Islam melebihi apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW Anda akan bersama dengan orang Anda cintai. Maka kata Anas bin Malik, "Uhibbullaha wa uhibbu rasula wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim saya mencintai Allah saya mencintai Rasulullah saya mencintai Abu Bakar dan Umar dan saya berharap akan bisa bertemu dengan mereka semuanya kelak di jannah Walaupun aku tidak bisa beramal sekualitas amal-amal mereka. Para bos sekalian dan para saudara yang rahmati Allah, kita pun berharap demikian. Mudah-mudahan semata-mata dengan modal kecintaan kita kepada beliau dan kepada kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dan kepada seluruh sahabat Nabi yang mulia yang telah mendahului kita dengan keimanan, Allah akan mempertemukan dan mengumpulkan kita dengan mereka semuanya. Yang ketiga, para jamaah yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, sungguh insyaallah kita semuanya sepakat tidak ada dua orang di dunia ini yang berselisih bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sedang mencari dan mengejar dan mendambakan kebahagiaan. Betul atau enggak, Pak? Siapapun tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang pejabat, tidak yang rakyat, tidak yang laki, tidak yang perempuan. Siapapun orangnya, bahkan tidak kafir, tidak muslim, bahkan tidak orang yang saleh, tidak orang yang maksiat, sungguh semuanya adalah orang-orang yang mendambakan kebahagiaan. Hanya sebagian kita dan sebagian orang dan sebagian besar manusia mereka terkadang kelelahan mengejar kebahagiaan kemana-mana itu terkadang telah dia kejar dengan segala tenaga sampai tujuan tidak ada. Sehingga orang berkesimpulan bahwa kebahagiaan itu seakan-akan adalah fata morgana. Apa itu fata morgana? Dari kejauhan, iya betul semu. Dari kejauhan, kata orang Jawa bilang, koyoo banyu ngimplah-ngimplah. Oh, Masya Allah. Bagi orang Kahusan sangat menjanjikan. Dia kejar sampai tempatnya, ternyata nggak ada apa-apa. Itulah diantara orang menggambarkan kebahagiaan Masya Allah seakan-akan Fata Morgana. Sebagian orang Pak ada yang mendambakan kebahagiaan seandainya dia jadi orang kaya raya. Maka betapa sangat bahagianya. Bisa bangun rumah besar. Bisa-bisa beli mobil mewah. Setiap yang ingin dia yang setiap yang ingin dia inginkan selalu dapat bisa dia beli. Tapi Ternyata begitu dia mulai menempuh jalannya, merintis bagaimana caranya menjadi orang yang sangat kaya raya. Ada nggak pak orang yang kaya kemudian dia setiap hari hidupnya sesek, sumpek, marah-marah. Dia merasakan tidak ada kelonggaran jiwa. Ada nggak pak? Oh sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga terkadang mereka pelariannya kepada hal-hal yang justru semakin tidak membuat mereka bahagia. Orang-orang kaya yang bahkan telah Allah berikan istri yang cantik, Allah berikan anak yang tampan dan cantik-cantik, ternyata rumahnya adalah neraka bagi mereka. Sebagian mereka menjadikan rumahnya seakan terminal. Datang sebentar, kemudian pergi, yang perempuan juga begitu, bapaknya juga begitu, anaknya juga begitu. Akhirnya benar-benar mereka bersama dengan limpahan harta yang banyak sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Akhirnya sebagian anak mereka larinya ke free sex. Sebagian anak mereka larinya kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Sehingga betul-betul keluarga yang menjadi keluarga broken home tidak sedikit pun merasakan kelonggaran. Para bos sekalian pernah nggak dengar ceritanya Christina Onassis? Dengar nggak? Seorang wanita yang sangat kaya raya. Dia adalah seorang yang berkewargaraan Amerika. Dari keluarga Onassis. Anak-anaknya itu semuanya memiliki pesawat pribadi. Mau kemanapun dia bisa Termasuk diantaranya adalah Kristina. Dia menjadi wanita yang paling kaya. Menikahlah dia dengan laki-laki dari berkewargaraan ini Amerika. Dalam hitungan bulan, tidak sampai bertahun-tahun, hitungan bulan, maka keluarga ini pun cerai. Kira-kira kalau orang cerai itu saking bahagianya atau saking susahnya. Nggak ada ceritanya Pak, Mas kita ini Masya Allah. Di puncak kebahagiaan, seneng kita ini. Pegatan aja kita. Nggak ada Pak. Dari ketidaksukaan atau kadari kesesekan hidup yang dia rasakan, maka mereka pun mengambil jalan untuk cerai. Yang dia sangka ini akan mengantarkan pada kebahagiaan baru kawin lagi dia dengan laki-laki berkebangsaan ini Yunani. Tetapi tidak lama pula cerai. Kemudian kawin lagi dengan laki-laki yang berkebangsaan Rusia. Amerika ketemu dengan Rusia. Amerika beraliran materialis, kapitalis, dan Rusia beraliran sosialis. Nggak ketemu. Ditanya seorang wartawan, Anda ini wanita Amerika menikah dengan laki-laki Rusia. Yang berbeda jalan hidupnya, ini aliran pemikirannya berbeda. Apa kata si wanita ini? Ab'athus sa'adah. Saya mencari kebahagiaan. Apakah dengan menikah laki-laki Rusia dia kemudian bahagia? Ternyata sama nasibnya dalam hitungan bulan, nggak sampai tahun, maka dia pun cerai lagi. Nikahlah dia dengan laki-laki Itali atau Perancis. Sampai kemudian ternyata dia berakhir dengan kehidupan yang sangat mengenaskan. Dan sempat dia diwawancari seorang wartawan, bukankah Anda wanita yang paling kaya, yang sangat kaya? Benar, benar. Saya wanita yang paling kaya akan tapi saya wanita yang paling sengsara hidup saya. Maka sungguh kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan banyaknya harta yang dia miliki. Ada seorang wanita yang dia seorang dokter dia merintis karir ke dokternya sampai betul-betul menjadi seorang dokter yang tenar. Yang sangat terkenal. Yang orang membayangkan betapa bagiannya si ibu dokter ini. Akan tapi apa kata si dokter ini? Sungguh alat-alat yang selalu saya pakai di leherku ini seperti rantai yang yang membelenggu kehidupanku. Jiwanya tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Keberangkatan dia ke rumah, datang ke rumah sakit, aku tempa ke tempat praktek. Sungguh jas yang dia pakai, jas putih yang dia pakai, alat yang dia kalungkan, bagi dia bahkan sungguh merupakan belenggu-belenggu yang menyiksa. Dia tidak merasakan bahagia dengan itu semuanya. Sebagian orang membayangkan bahagia itu ada pada ketenaran nama. Sehingga TV selalu menampilkan, media selalu memuat, namanya dikenal di mana-mana. Ada orang namanya Said. Apa artinya Said? Said, apa artinya Said? Ada yang belajar bahasa Arab enggak, Pak? <laughs> Said artinya orang yang berbahagia. Dia merintis sebuah karir dari penyiar radio Kemudian mulai menanjak, mulai tenar, banyak penggemarnya, naik grade, dia menjadi penyiar televisi. Ternyata banyak penggemarnya lagi, maka dia mulai menjadi seorang aktor ini pemain film. Dan sungguh kemudian dia sampai pada puncak karirnya di sebuah wawancara ditanya, "Anda ini seperti namanya, Said. Orang yang benar-benar merasakan kebahagiaan. Karena nama Anda sekarang telah melambung tenar." Apa kata si orang ini? Belum. Nama saya masih kurang, masih dalnya masih tertinggal. Apa berarti? Sa'id menjadi sa'i. Apa artinya sa'i? Orang yang masih terus berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan yang ternyata belum ketemu sampai pada saat itu. Oh, ternyata di puncak keternalan dia, kok dia belum pula mencapai kebahagiaan yang diinginkan. Sehingga sebagian orang sungguh benar-benar dia telah mengejar kebahagiaan ke sana, mengejar kebahagiaan ke sana, setiap sampai pada tempatnya selalu kebahagiaan itu seperti fata morgana yang sungguh tidak dia dapatkan sama sekali seperti yang dulu dia bayangkan. Sampai akhirnya ada orang-orang yang mereka mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Dengan cara-cara yang sangat mengenaskan. Seakan dia bayangkan kalau dia bunuh diri atau dia mengakhiri kehidupan yang sangat menyesakkan itu, dia akan lepas dari semua kesengsaraan yang ada. Padahal wal billah Begitu dia berakhir kehidupannya, sungguh pintu kesempatan untuk dia memperbaiki tertutup total. Apa yang bapak-bapak baca setelah bangun tidur? Apa? Ikan apa? Apa yang kita baca setelah kita bangun tidur yang dituntunkan Nabi kita yang mulia SAW? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Coba. Mari alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana Wa ilaihi nusyur. Ada yang tahu artinya nggak Pak? Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami tidur kita itu mirip atau sama dengan mati lalu Allah kembalikan lagi sehingga kita hidup lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur dan kepada Allah kita nanti semuanya akan dihimpun kembali. Para sekalian, pertanyaannya, kenapa setelah kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah? Apa kira-kira? Masih bisa makan bakso, masih bisa ketemu anak dan istri begitu? Betul? di diantaranya, tapi bukan itu diantaranya. Yang lebih penting lagi, kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah setelah kita tidur yang seakan kita telah dimatikan, kemudian kita dibangunkan Allah dan kita dihidupkan, ada dua perkara besar yang benar-benar akan menjadi sebuah faktor yang membahagiakan orang. Apa itu? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk betul-betul mengumpulkan amal saleh yang ini merupakan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu. Kita masih diberikan kesempatan beramal saleh. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentaubati semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Sungguh apabila kita telah dicabut, didatangi malakal maut, para sekalian, tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita angan-angankan, kecuali seperti yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Faida jaa umul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah kedatangan, apabila mau telah mendatangi salah seorang di antara mereka, maka yang akan terucap dari kalimat mereka adalah Rabbirji'un, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Untuk apa minta dikembalikan ke dunia? Apakah biar dia bisa menikmati makanan sebanyak-banyaknya, bisa menikmati minuman sebanyak-banyaknya, bisa berwisata ke semua tempat yang dikabarkan indah dan menyenangkan? Tidak. Akan tapi satu yang mereka minta, la'alli a'malu salihan fima taroktu. Supaya aku bisa beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Yang dulu tidak sempat aku tinggalkan. Para sekalian, Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal kata Nabi kita. Badiru bil a'mal, segera kalian beramal. Kenapa? Hal tang tadiruna illa sab'an. Kalau Anda tidak segera beramal, maka sungguh tidak ada yang Anda tunggu-tunggu, tidak ada yang kita tunggu-tunggu, kecuali tujuh perkara. Apa itu tujuh perkara? Yang pertama, fakron munsian. Kefakiran yang sering membuat orang lalai. Bapak-bapak sekalian, Nabi kita adalah Nabi yang sangat penyayang yang sangat suka memberikan nasihat kepada kita untuk benar-benar kita merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki dan betul-betul memiliki derajat yang paling tinggi dan tidak ada yang sia-sia dari kehidupan kita. Di antara nasihat beliau adalah badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Apabila kita tidak segera beramal, tidak ada yang kita tunggu kecuali tujuh perkara. Yang pertama, fakron munsian. Kefakiran yang membuat seorang terkadang sering lupa. Bapak sekalian, nasihat ini seakan ditujukan kepada orang-orang yang kaya. Wahai orang-orang yang kaya, yang Allah telah berikan kemudahan baginya harta, Kenapa Anda tidak segera beramal dengan harta-harta kalian? Apakah kalian akan tunggu saatnya Anda jatuh bangkrut miskin sehingga ketika telah miskin, terkadang orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, maka dia hanya disibukkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya pun terkadang dia tidak cukup. Sehingga dia pikirannya hanya bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga yang serba kurang. Sehingga tidak sempat lagi dia salat jamaah ke masjid, tidak sempat lagi dia baca Quran, tidak sempat lagi dia berzikir lama-lama, tidak sempat lagi dia kemudian yaitu datang ke pengajian, duduk mendengarkan, kan yang terbebani di pikirannya adalah hari ini apa yang aku dapatkan untuk makan keluarga, anak dan istriku. Sebagian orang demikian dibuat sibuk sehingga tidak sempat beramal. Sehingga apabila orang Allah berikan kelonggaran harta, maka jangan sampai dia tertipu dengan hartanya, kemudian dia tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, auhinan mudhian. Ataukah yang Anda tunggu adalah menjadi, sampai menjadi orang kaya yang sering kekayaannya itu justru membuat dia itu melampaui batas. Masya Allah, sekalian, Nasihat ini seakan ditujukan kepada kita-kita yang masih boleh jadi serba kekurangan dalam banyak hal. Wahai orang yang miskin, yang masih Allah berikan kesempatan waktu banyak, kenapa Anda tidak segera gunakan beramal sebaik-baiknya? Apakah Anda tunggu saatnya Anda menjadi kaya? Yang sering kaya itu membuat orang kemudian justru binasa dengan kekayaannya. Bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu taala, sering kita melihat ketika seorang diberikan oleh Allah di, diberikan dalam posisi dia miskin, masya Allah, terkadang dia ke masjid nomor satu. Terkadang dia masya Allah baca Quran sampai bisa sehari berjus-jus. Masya Allah terkadang dia bisa sempat berzikir banyak-banyak. Yang lebih penting lagi, Masya Allah hati dia tawaduk. Hati dia tawaduk karena kemiskinan yang dia miliki. Dia tidak sombong perkaranya dan sungguh wallahi ini semuanya perkara kebaikan. Tawaduknya hati sehingga dia rendah hati, dia semangat untuk ke masjid, dia sempat baca Quran, dia sempat berzikir. Ketika dia mulai buka usaha, Allah berikan keluasan rezeki, Mulai disibukkan dia dengan, ya ini dibukakan lapangan kerjanya sehingga semakin sibuk dengan urusan hartanya, semakin sibuk, semakin sibuk, semakin sibuk, mulai bertambah hartanya semakin banyak. Oh, hartanya ternyata bukan lagi menjadi tiket ke surga, tapi hartanya menjadi tiket yang mempercepat ke jahanam. Ada enggak Pak? Orang-orang yang sudah mulai kaya kemudian mulai dia main perempuan. Ada nggak? Uh, Masya Allah. Orang mulai kaya, kemudian sekarang mainnya ke kafe-kafe, ke barbar, dia minuman keras, dia kemudian main perempuan, kemudian dia boking pelacur, kemudian dia, masya Allah, sehingga justru hartanya menjadi tiket mempercepat dia ke jahanam. Maka sungguh terkadang orang Allah berikan kesempatan kaya belum tentu baik bagi dia. Tadinya dia tawaldo dengan temannya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Begitu di Allah berikan kemudian kekayaannya, dia angkuh dan sombong. Dan lebih parah lagi, dia kemudian sombong dengan kebenaran yang datang karena dianggap yang membawa kebenaran orang-orang yang miskin. Ini sungguh celaka dalam kehidupan yang seperti ini. Maka apakah yang Anda tunggu adalah datangnya kekayaan yang buat orang kemudian dia binasa? Yang ketiga, apabila Anda tidak segera beramal, apakah yang Anda tunggu adalah mufani mufanidan, sakit yang membuat Anda kemudian yaitu sengsara. Bapak-bapak sekalian, ketika kita masih diberikan kesehatan, masya Allah kaki kita masih kuat, badan kita sehat, kemana-mana gampang. Nah, tapi begitu orang diberikan sakit, masya Allah terkadang minta maaf, nekuk geger saja nggak bisa. Ada nggak pak? Orang sakit nekuk geger aja nggak bisa. Adanya itu tinggal geblak sama berdiri. Tahu geblak nggak? Taunya itu bisanya tinggal geblak sama berdiri. Nekuk nggak bisa. Uh, nikmatnya orang bisa tekak-tekuk badan. Masya Allah nikmat. Ada lagi orang yang tidur saja nggak bisa. Bapak-bapak bisa nggak tidur? Ha, tiap hari tidur. <laughs> Ada orang tidur aja nggak bisa. Sampai dia harus konsumsi obat-obat penenang. Datang ke dokter psikiater. Dan semisalnya. Sehingga bisa ngantuk di majelis sekalipun nikmat. Bisa tidur nikmat. Ada orang mereka sakit sampai nggak bisa tidur. Ada lagi orang yang mereka penyakitnya masya Allah, apalagi mikir yang lainnya, mikir penyakitnya sendiri sudah sibuk. Maka sudah di, akhirnya tidak sempat dengan sakitnya itu dia melakukan banyak hal. Oleh karena itulah Rasulullah ingatkan wahai orang yang sehat, gunakan sehat Anda sebaik-baiknya. Sungguh ketika Anda saat ini masih banyak yang bisa kita lakukan yang tidak bisa kita lakukan ketika kita nanti telah jatuh sakit. Yang keempat, wahai orang yang tidak segera beramal, Apakah yang Anda tunggu adalah saat datangnya tua pikun yang tidak bisa apa-apa lagi? Bapak sekalian, orang kalau sudah pikun, walaupun dulunya profesor, minta maaf, itu terkadang kalau sudah pikun, itu keluar rumah untuk pulang pun nggak bisa. Iya Pak ya? Sampai diumumkan di masjid. Bapak-bapak, kalau ketemu dengan orang cirinya begini, tolong dibawa pulang ke rumah ini. Oh, masya Allah. Dulunya profesor ini. Sekarang dia kayak orang blank. Gak ada ingetannya. Sering lupa. Pikun. Sehingga mumpung orang Allah masih berikan muda, bergas, waras, gagah, terengginas, masya Allah tenaganya, saat-saatnya sempurna adalah masa muda. Maka Nabi ingatkan, ihtanim khamsan qabla khamsin, di antaranya syababaka qabla haramik, mumpung Anda masih muda sebelum datang masa tua. Kemudian, wahai orang yang tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu lagi? Apakah Anda akan menunggu mautan mujizat? datangnya kematian yang datang dengan cara mendadak. Bapak sekalian, yakin gak kalau kita akan mati? Yakin gak yakin mata kita melihat di depan mata kita Orang-orang ada, mereka telah mengalami kematian yang kaya, yang miskin, yang raja, yang budak, yang laki, yang perempuan, yang waras, yang sakit, semuanya telah di depan mata kita, mereka mengalami kematian. Yakin gak yakin kita telah melihat kenyataan seperti itu. Dan kematian gak bisa ditolak. Di dunia ini, minta maaf, berapa banyak petugas yang bisa disuap? Ada pak? Banyak. Tetapi, nanti ketika dia berhadapan dengan malakal maut, Berapapun kekayaan orang itu nggak bisa menyuap malakal maut. Panglima perang, dia bisa menghalau musuh-musuh yang hebat dan banyak. Karena hebatnya dia sebagai seorang panglima perang. Akan tapi sehebat apapun sang panglima ini, dia tidak akan bisa mengusir datangnya malakal maut. Sehingga Allah Swt wa katakan kepada kita, kematian. Wa betapapun manusia lari dari kematian, kematian adalah perkara yang pasti datang menghampiri kita. Walaupun kita berusaha untuk sembunyi di benteng yang sangat kokoh. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Sakaratul maut kata Allah pasti datang dan itu perkara yang benar. Dan itu hal yang kalian selalu lari-lari dari sakaratul maut. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah katakan, katakanlah ya Rasulullah, kematian yang kalian selalu lari-lari darinya, sungguh pasti akan menjumpai kalian. Lalu kalian nanti akan dihabarkan semua berita amal-amal Anda. Para jamaah yang rahmati Allah swt al-maut yudhrikumul mautu sungguh kematian pasti akan menjumpai kalian walau kuntum fi burujim musayyadah walaupun Anda berada di benteng yang kokoh. Dan ketika datang kematian, tak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Allah katakan sekali-kali ketahuilah bahwa apabila nyawa telah sampai di tenggorokan dan Dikatakan kepada orang seperti ini wakilaman rok Mana ada orang yang mereka mampu menahan kematian yang datang. Mana ada orang yang mereka mampu menyembuhkan merukyah sehingga kematian tidak jadi menimpa dirinya. Dan saat ketika dia telah yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia dan seisinya dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bagaimana ketika anda kembali kepada Allah, apakah anda akan nasibnya? Fala saddaqa wala salla. Anda akan datang tanpa membawa agama yang benar. Anda akan datang tanpa membawa amal apapun walaupun salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla yang anda bawa adalah pendustaan kepada agama Allah dan selalu berpaling dari agama. Ini Allah ingatkan kepada kita maka sungguh ini kesempatan terbaik kita di dunia sebelum kita kedatang al-maut untuk benar-benar Allah nasihatkan agar kita betul-betul beramal saleh. Ataukah seandainya Anda tidak segera beramal saleh, apakah yang Anda tunggu dajjal, syarru uh, syarru ghaibin yuntadhar, makhluk yang terjelek yang Anda tunggu-tunggu dan sangat buruk dampaknya? atau yang Anda tunggu pula adalah as-saah as-sa'ah adha wa abar wa amar. Sungguh kiamat akan sangat dahsyat dan sangat membuat manusia betul-betul ngeri keadaannya. Para sekalian, ini kalimat-kalimat singkat yang saya kita sampaikan. Telah cukup waktu kita dan telah habis waktu kita untuk menyampaikan pengajian. Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat yang sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di dunia karena Allah dan mengimpul kita di akhirat di Jannatul Naim bersama dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah hingga kita berakhir dengan khusnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih banyak. wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.